Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Naam yang terakhir yaitu berkaitan masalah syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Habibullah taala kata beliau hada huwa mahalun niza' dan inilah tempat perselisihan atau pertikaian bainar rusuli wa bainal umam antara para rasul dan para umat-umatnya yaitu berkaitan masalah apa? Masalah tauhid al-uluhiyah. Ini yang bikin geger atau bikin peperangan, membuat keributan, membuat nah perselisihan antara para nah rasul dan juga para umat dan umat-umat mereka. Kenapa demikian? Karena farrusulu yaquluna lil umam. Karena para rasul itu mereka berdakwah dan mengatakan kepada umat-umatnya, oh, wa la tusyriku bihi syai'a." Ini. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini yang mereka tidak mau. Pengennya mereka bagaimana pengennya? Pengennya mereka tuh banyak sembahan. Sehingga dimanapun, kapanpun, saat apapun mereka pengennya apa? Terkadang menyembah si A, terkadang menyembah si B, terkadang menyembah si C, dan semisalnya. Itu pengennya mereka. Ingin menggandakan atau menduakan ilah. Nah, itu pengennya mereka orang-orang nam musyrikin. Namun para anbiya wal mursalin yang mereka mendakwakan dakwah tauhid, apa yang mereka perintahkan? Yang mereka perintahkan adalah memurnikan tauhid al-uluhiyah. Kata beliau, "Walakin musyrikina abau illa al-baqa' ala ibadatil asnam." Namun, akan tetapi kaum musyrikin, mereka itu enggan, enggan untuk menerima dakwah tauhid tersebut, enggan untuk merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa? melainkan pengennya mereka tetap di atas mengibadahi berhala-berhala, tetap di atas keadaan mereka menyembah berhala-berhala. Fal khusumatu bainar rusul wa bainal umam, maka permusuhan antara para rasul dan antara umat-umat mereka hiya fi tauhidul uluhiyah. Paham ya? Berkaitan masalah tauhid al-uluhiyah. Sering kita baca dan sama beliau juga diulang-ulang karena biar nanti tidak nam tertukar karena dakwah al-anbiya wal mursalin dakwah tauhid, tauhid al-uluhiyah ini. Adapun rububiyah sudah kita bahas ya. Hampir semua kaum musyrikin nah mereka mengakui bahwasanya tauhid rububiyah Allah adalah Ar-Razik, pemberi rezeki, Allah adalah Al-Khaliq, pencipta, Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, Kata beliau, "Amma tauhid rububiyah, adapun tauhid ar-rububiyah bahwa mahallu ijma'in 'indal jami'." Adapun tauhid ar-rububiyah itu ada tempat yang apa? Yang seluruh manusia ijma' sepakat lam yukhalifu fi, Enggak ada mereka yang menyelisihinya. Wa inna ma khalafu fi tauhidul uluhiyah. Hanya saja mereka menyelisih. Nah, berkaitan masalah tauhid al-uluhiyah, huwa mahallun nizaa'. Maka tauhid uluhiyahnya adalah, adalah tempat perselisihan dalam artian sebagai bahan perselisihan itu ya. Nah, dan permusuhan wa huwa syuri'a min ajlihi al-jihad fisabilillah. Namun perlu diketahui bahwa tauhid uluhiyah itulah apa? Yang dengannya disyariatkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi mereka. Nam, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Naam, dan perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah, terjadi kesyirikan. Wa yakuna wa yakuna din dan agar menjadi agama seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu, seperti itu. Perangi. Yaqul Rasulullah alaihi salatu wasallam "Umirtu an qatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Nah, Rasulullah SAW berkata, "Aku diperintahkan untuk merangi manusia hingga mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Kalimat apa? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sehingga jangan, jangan sampai keliru dalam memahami. Karena tauhid al-uluhiyah adalah apa? ifradullah taala bil ibadah, mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, nah, mafi riwayah dalam riwayat yang lain, ila an yashhadu an la ilallah hingga mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi diperangi terus hingga mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Nah, sehingga kita menghukumi seorang dengan secara zahirnya, secara zahirnya tidak boleh sembarangan. Nah, walaupun mereka berdalilkan dengan kisah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ketika nah membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilallah. Tapi apa komentar Rasulullah waktu itu? Nah, eh, kata Usama bin Zaid bahwasanya eh, Usama bin Zaid itu membunuhnya karena apa? Karena orang tersebut takut atau berlindung agar tidak dibunuh. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan apakah kamu telah membuka atau naam telah eh, naam membuka hatinya sehingga kamu tahu bahwasanya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut atau karena berlindung di di bawahnya dalam artian agar tidak dibunuh. Nah, Seperti itu. Aqatalta Ba'da an qala la ilallah kata Rasulullah. Apakah kamu membunuh dia wahai wahai Usama bin Zaid? Aqatal tahu ba'da an qala la ilallah setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara zahirnya, maka kita hukum secara zahirnya. Adapun kalau seandainya dia menyelisih zahirnya, mungkin murtad, keluar dari agama Islam, itu lain lagi urusannya. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang berubah atau murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Kata beliau, "Falau kana Rasul alaihi salatu wasallam yatlub minhum ikrar." Dan kalau seandainya Rasulullah alaihi salatu wasallam yatlub meminta dari mereka ikrar bi tauhid rububiyah untuk mengakui atau menetapkan tauhid ar-rububiyah, masara bainahum khusumah. Niscaya tidak ada permusuhan. Mereka mudah aja. Mereka kalau diajak ditanya atau disuruh mengakui bahwasanya Allah Taala yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, mereka langsung jawab, iya, benar, itu seperti itu. Namun ketika disuruh beribadah hanya murni untuk Allah Taala, mereka mengatakan apa? La, enggak mau. Nah, kata beliau, "Falau kana Rasul alaihi salatu wassalam yatlub minhum ikrar bitauhid rububiyyah ma sara bainahum khusumah wala niza'." Ya kan? Kalau seandainya Rasulullah SAW ya, para para al-anbiya wal mursalin ketika mereka mendakwakan kepada umat-umat mereka dengan apa untuk mengikrarkan tauhid rububiyah misalnya mereka semuanya sepakat sudah sepakat setuju kalau mengikrarkan tauhid ar-rububiyah sehingga apa tidak terjadi permusuhan tidak terjadi pertikaian Kenapa? Li'annahum mu'tarifuna bihi. Karena mereka itu sudah meyakini, mengetahui dan meng, nah, mengikrarkan dengan tauhid ar-rububiyah. Namun perlu diketahui ya, sebagaimana yang beliau ulang-ulang di sini bahwasanya pengakuan mereka dengan tauhid rububiyah itu belum cukup untuk memasukkan mereka dalam agama Islam. Kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Alamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala kata beliau, "Kama kanu yad'un Allah subhanahu lailan wa nahara." Kama kanu yad'un Allah subhanahu lailan wa nahara. Sebagaimana mereka dahulu yaitu orang-orang kafir mereka menyeru berdoa kepada Allah taala siang dan malam. Siang dan malam atau malam dan siang. enam Kemudian syarahnya disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala pada sebagian tempat bahwasanya diinginkan di sini berang bukan kufar Quraisy, tapi orang-orang kufar enam yang zaman dahulu dari kalangan Nasoro dan semisalnya. enam seperti itu. Karena orang-orang nasoro mereka beribadah semangat tapi tanpa didasari oleh ilmu ya. Nah, sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, nah, yang dikumpulkan dalam kitab Majmu' Fatawa, ya ucapan beliau apa? Bahwasanya An-Nasara ma'asyirkihim lahum ibadatun katsirah. Orang-orang nasoro itu walaupun mereka berbuat syirik tapi mereka memiliki ibadah-ibadah yang banyak, ritual-ritual yang banyak. Nah, wa ammal yahud, adapun orang-orang Yahud, akal umam ibadatan wa ab'aduhum an ibadah lillah. Kalau orang-orang Yahud memiliki ilmu, naam, ilmunya banyak tapi apa? Mereka termasuk umat yang paling sedikit ibadahnya dan paling jauh daripada beribadah kepada Allah SWT al-Yahud. Kalau orang Nasara semangat ibadahnya ritualnya banyak tapi tidak didasari dengan ilmu. Sehingga apa? Orang Nasara masuk dalam barisan al-maghdubun Ya, orang yang nama atau orang yang zalim, yang sesat. Yang sesat kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Kemudian orang Yahud adalah orang yang maghdubun, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, berilmu tapi tidak mau beramal. Na'udzubillah ya. Adapun kaum muslimun, al-mu'minun yang pada hakikatnya seharusnya mereka jauh lebih beda daripada al-Yahud wa Nasara, yaitu apa? Berilmu dan beramal. Nah, beramal dengan ilmu. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu sebelum ucapan dan amalan seperti itu. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, wa hadha amrun tsanin min sya'nil musyrikin. Dan ini adalah perkara yang kedua dari keadaan kaum musyrikin. Kama annahum ya'tarifuna bit tauhid rububiyyah sebagaimana bahwasannya mereka mengakui meyakini dengan tauhid ar-rububiyyah fahum aidan ya'budunallah fayad'unah Bersamaan dengan itu mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga enam berdoa kepadanya. Wa yahujjuna ilal bait dan mereka juga melakukan haji ke Lail Haram. Wa ya'tamirun bahkan mereka umrah. Wa yatasaddaqun dan bahkan mereka bersedekah. Wa ya'budunallah dan mereka beribadah kepada Allah bi anwa'in minal ibadah dari berbagai macam ibadah. Ingat, itu yang pertama ya, tapi lakinnahum ini Jangan sampai keliru memahaminya. Jadi walaupun orang-orang musyrikin mereka itu beribadah kepada Allah, menyembah Allah, berhaji, berumrah, kemudian bersodakoh dan beribadah kepada Allah, tapi kepada kata beliau, lakinnahum habis bisyirki. Ya, tadi ini. Tapi mereka bersamaan dengan itu semuanya, mereka menyampur baurkan dengan kesyirikan, dicampur baur. Beribadah kepada Allah plus itu katanya. Beribadah juga kepada yang lainnya. Itu yang membuat apa? membuat hancur amalan yang pertama. Nah, syirik akbar kan? Karena syirik syirik akbar, naam, eh, habita jamil amal. Karena syirik akbar itu apa? Menghapuskan seluruh amalan. Nah, ini kata beliau lakinnahum yakhlitunaha eh, atau yakhlitunaha bisyirki. Mereka mencampur baurkan dengan kesyirikan. Bihaitu ya'budunallah wa ya'buduna ghairah dari sisi mereka beribadah kepada Allah dan juga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Allah taala sudah menjanjikan ya, menjanjikan bagi orang-orang yang mereka tidak mencampur baurkan ibadah mereka, keimanan mereka dengan kesyirikan apa yang dijamin kepada Allah taala untuk mereka? Allah Subhanahu wa taala akan berikan keamanan nah, di dunia dan di akhiratnya. Dan dia termasuk orang-orang yang diberi hidayah. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur baurkan nam keimanan mereka dengan az-zulm yaitu asyirk dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka mendapatkan keamanan di dunia dan di akhiratnya. Di dunia diberi keamanan, diselamatkan dari kesyirikan-kesyirikan, dari kebitahan-kebitahan, dari perkara-perkara yang menjerumuskan dia. Nah, perkara-perkara yang membahayakan dia Nanti di akhirat dia juga diberi keamanan dari api neraka. Nah, diberi keamanan agar tidak masuk dalam neraka. Wa muhtadun dan mereka ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini? Ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Paham itu ya? Naam. Walam misu imanahum bidzulmin Ya, walam yakhlitu yang mereka tidak mencampur baurkan keimanan mereka bizulmin dengan kezalimannya dengan kesyirikan. Naam. Kata beliau, wa hadza la yanfa'uhum syai'a. Yang demikian seperti ini, perhatikannya, berangkat haji, haji. Eh, saatnya umroh, umroh, bersodakoh, beribadah kepada Allah, sholat siang dan malam, sholat tepat waktu. Tapi di sisi lain apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala datang ke kuburan menyembah kuburan menyembah berhala menyembah patung. Nah, li'anna syirka yubtilu ibadatahum. Dikarenakan kesyirikan syirik akbar itu menghapuskan, membatalkan, menghancurkan ibadah mereka. Fal ibadatu la tanfa illa ma'al ikhlas, maka ibadah itu tidak ada manfaatnya kecuali bersama ikhlas. Walihada yaqul jalla wa ala. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah taala dengan sesuatu apapun. Perhatikan. Di dalam ayat tersebut ada lafaz syai'an. Syai'an ini kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya nakirah. Sedangkan nakirah kalau jatuh setelah apa? Setelah kata yang di ada nahi sebelumnya atau nafi maka tufidul umum. An-nakira fi siyaqin nahi awin nafi tufidul umum, memberikan faedah umum, mencakup segala sesuatu. Berarti bagaimana cara mengartikannya? Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan kalian berbuat syirik dengannya eh, kepada Allah Subhanahu wa taala syai'an dengan sesuatu apapun. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Tidak dengan malaikat yang terdekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Semuanya nggak boleh dijadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kesyai'an maknanya umum ya. Naam, karena sebelumnya ada nahi. Mana? Wala tusyriku. Itu la la nahi. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya kata beliau, wa qala subhanahu wa ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Perhatikan. Maka barang siapa yang hendak dia mengharapkan. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan, pertemuan, ingin berjumpa dengan Rabbnya, apa syaratnya? Pertama, fal ya'mal amalan salihah. Maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Wal amal la yakun salihan illa bittiba'i sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Yang pertama apa? Hendaklah dia beramal amalan soleh. Sedangkan amalan soleh itu tidak akan terwujudkan kecuali dengan istibah, dengan mutabah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan yang kedua, dan dia tidak berbuat syirik dengan seorang pun untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadahnya. Dan dia tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan seorang pun. Nah, ahadan juga nakirah ini ya, dengan seorang pun. Nah, nakirah kemudian sebelumnya apa? Ada penafian la yusyrik. Nah, dalam keadaan dia tidak berbuat syirik. Nah, dan tidaklah dia tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan seorang pun, dengan seorang pun dalam artian siapapun orangnya tidak diperbolehkan dijadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala itu. ambar kalau fikum jadi dua syarat ya. Syaratnya apa? Pertama, amalan saleh. Amalan-amalan saleh yang mana amalan tersebut apa? Tidak dikatakan saleh, tidak dikatakan bagus amalannya kecuali dengan ittiba. Nah, seperti itu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat yang kedua yaitu ada musyrik tidak adanya kesyirikan. Kata beliau, maktasara ala qawlihi ya'mal amalan salihah. Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan dengan ucapannya fal ya'mal amalan salihah. Maka hendaklah dia beramal amalan saleh. Kenapa? Balabudda budda an yatajannab syirk dan bahkan harus dia itu menjauhi daripada kesyirikan. Kalau amalan soleh ya perhatikan. Kalau amalan soleh, amalan yang sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, tapi ketika dikerjakan dengan apa kesyirikan, dengan sum'ah, dengan riya, amalan tersebut tertolak gitu loh, maksudnya itu. Sehingga harus diiringi dengan apa? Diiringi harus menjauhi kesyirikan biar nanti apa murni ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana lam yan, lam yatajannab syirk, maka apabila orang tersebut tidak menjauhi kesyirikan, walau kana ya'mal a'malan katsirah, walaupun dia beramal amalan yang banyak, walau kana ya'mal a'malan katsiratan, walaupun dia beramal dengan amalan yang banyak, fa innaha maka sungguhnya nam fa innaha tubtil wala tanfa, maka sungguhnya nah, amalan tersebut justru apa? Tidak diterima atau batal amalannya dan tidak bisa memberikan manfaat. Nah, paham ya? Seperti itu. Kemudian berikutnya, kata beliau, "Wal musyrikuna kana 'indahum ibadatinillah." Kaum musyrikin waktu itu, enam di sisi mereka memiliki apa? Peribadatan-peribadatan enam untuk Allah Subhanahu wa taala banyak peribadahan-peribadahan yang mereka lakukan. Wahya min baqaya din Ibrahim. Yang mana itu ada sisa-sisa agama Ibrahim AS al-Khalil. Fakanu fil bidayah, dahulu awal-awal mulanya, ala dini Ibrahim, berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Sudah kita lalui awal-awal itu ya. Siapa itu? Salah satu raja daripada raja-raja Arab, yaitu Amr bin Nuhai al-Khuzai itu. Nah, sebutan di sini ya. Walakin lama ja'a Amr bin Nuhai al-Khuzai, namun ketika datang, eh, dahulu awal mulanya Nah, mereka masih agak bagus gitu ya istilahnya. Karena mereka berada di awal mulanya masih berada di atas agama Ibrahim. Kemudian datanglah seorang yang namanya Amr bin Luhail Huzai dinahum mengubah agama mereka. Wa adkhala fihi syirk kemudian masukkan dalamnya kesyirikan. Nah, itu. Kata beliau lakin baqiyat baqnam baqiyat baqaya min dini Ibrahim indahum wa hum musyrikun. Akan akan tetapi masih tersisa Nah, sisa-sisa dari agama Ibrahim alaihissalam di sisi mereka dalam keadaan mereka berbuat syirik. Fahum yad'una Allah khususan. Maka mereka masih apa? Masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khususan terkhususkan idza waqa'a fi syiddah terjadi nam di waktu apa syiddah, di waktu genting atau susah. Jadi di waktu genting, waktu susah, contohnya di lautan gitu tengah lautan, mereka benar-benar berdoa dan mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kalau sudah sampai daratan bagaimana? Kalau sudah sampai daratan, nan mereka bangga, senang dan bahkan apa? berbuat syirik kembali. Nah, itu. Faidahum yusrikun. Nah. Jadi ketika sampai daratan mereka apa? berbuat syirik kembali. Itu musyrikin zaman dahulu ya. Berbeda dengan musyrikin zaman sekarang. Sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di akhir hari kitab Qawaidul Arba itu apa? Orang-orang musyrikin zaman sekarang itu apa? syirkuhum fi syiddah wal rakha. Syirkuhum fi syiddah wal rakha. Kesyirikan mereka di waktu genting, waktu naam, waktu sedih dan juga di waktu tenang. Waktu senang juga berbuat syirik, di waktu sedih pun juga berbuat syirik. Double gitu ya, jadi lebih parah keadaannya. Lebih dahsyat dan lebih parah keadaannya dibanding kaum musyrikin zaman dahulu. Kata beliau, Fa'innahum yukhlisuna du'a lillah. Maka sesungguhnya mereka waktu itu masih mengikhlaskan doanya untuk murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatrukuna du'a dan mereka meninggalkan menyeru berdoa kepada berhala-berhala. Li'annaha la tanfa' fi hadzal dikarenakan mereka yakin dan paham bahwasannya tidak ada manfaatnya di waktu yang seperti ini. Nah, di waktu yang mereka lagi di atas kegentingan atau kesusahan. Wala tanjituhum fi waqti syiddah dan itu semuanya tidak mereka seru nah, di waktu yang genting, di waktu yang susah, di waktu yang menyedihkan. Mereka nggak nyeru, nggak menyeru berhala-berhala mereka. Nah, faqala subhanahu wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iya. Apabila telah menimpa pada mereka sebuah bahaya di tengah lautan, nam dhalla man tad'una illa iyyah. Maka nam sesatlah, ya, sembahan-sembahan atau berhala-berhala yang mereka seru ya, atau yang kalian seru, yang kalian mintai illa iya. Nah, sembahan-sembahan yang mereka mintai, yang mereka nah berdoa padanya itu sesat sudah. Dalam artian nggak bisa memberikan apa-apa. Illa iya kecuali dia itu Allah Subhanahu wa taala. Satu tok. Falam manadzakum. Kemudian ketika, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka ilal bar di daratan aratum. Kemudian kalian tiba-tiba berpaling. Wakanal kafuro. insanu kafuro dan manusia memang benar-benar kufur, sudah diberikan kenikmatan, enam diselamatkan, tapi begitu sampai daratan langsung berbuat kesyirikan, kekufuran yang sangat besar itu ya. Nauzubillah. Wa qala ta'ala wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahu Maka dan ketika ya, ketika ghasyahum mawj ghasyahum mawjun ketika telah menutupi mereka mawj mawj adalah ombak. 6 ketika tengah lautan ombaknya besar kadulali seperti gunung ya. Dulal kal jibal, kal jibal seperti enam gunung, ombak yang sangat besar di gunung. Nah, mereka ketakutan. Akhirnya pada Allah mukhlisin lahuddin. Waktu itu maka mereka di tengah lautan yang diterpa dengan ombak yang sangat besar itu, enam samping kanan samping kirinya apa? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu taala dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuknya. Bayangkan ini. Falamma nadahum minal barri minhum muqtasid. Kemudian ketika enam Allah Taala selamatkan mereka di daratan maka di antara mereka masih ada yang enam berbuat zalim. Eh, berbuat kezaliman dalam artian kezaliman berbuat kesyirikan. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan tidak ada yang menentang ayat-ayat kami kecuali orang yang pengkhianat dan juga orang yang tidak mau berterima kasih. Tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafur. Kafur ini sighah mubalaghah ya Malah wazan faul, timbangan faul menunjukkan benar-benar mereka itu kufur nikmat, diberi malah tidak bersyukur itu ya. Naam naudzubillah. Fal ibadatu idza khalataha syirkun takunu batilatan. Maka ibadah-ibadah ketika tercampur ibadah kesyirikan, maka ibadah tersebut menjadi batil, rusak. Fal ladzina yad'una al-islam al-an. fal ladzina yad'una al-islam al-an. Maka orang-orang yang mereka meninggalkan agama Islam sekarang, nah, atau yad'una Islam mereka mengaku diri mereka adalah Islam. Paham ya? Mengaku dirinya beragama Islam. Islam KTP itu istilahnya. Ya. Dalam KTP tulisannya Islam, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah haji, nggak pernah zakat, padahal dia mampu untuk haji contohnya. Nah, wa yusalluna ya kan? Mereka sholat, mereka puasa, wa hujun. Nah, dan mereka juga berhaji. Nah, mengaku mengaku Islam tapi ya. Walakinnahum yad'un al-Husain walakinnahum yad'un al-Husain wal Badawi wa Abdul Qadir Jilani wa haula'i misal musyrikin al-awwalin. Tapi di samping itu mereka malah menyeru berdoa kepada siapa? Kepada Husain. Husain itu anaknya Ali bin Abi Thalib seperti orang Syiah itu mereka menyeru-nyeru Husain, Husain, ya Husainah katanya. Seperti itu. Nauzubillah ya. Wal Badawi tokoh orang sufi juga. Wa Abdul Qadir Jailani, na'am, yang mereka agung-agungkan. Haula'i mithal musyrikin al-awwalin, mereka seperti kaum musyrikin zaman dahulu. Tapi ingat-ingat, orang-orang musyrikin zaman dahulu itu mesti apa? Masih milih-milih dalam artian milih-milih itu bagaimana? Memilih-milih orang yang akan dimintai atau jadikan wasitah perantara. Gak sembarang orang. Tapi kalau zaman sekarang, orang zaman sekarang mereka gak milih-milih walaupun kelihatannya orangnya orang jahat tapi pakaiannya pakaian muslim contohnya dimintai. Nah, berpakaian compang-camping dikit ya kelihatannya pakaiannya kumuh, maka banyak debunya dianggap wali. Nah, seperti itu. Nah, untuk ya. Sebagian mereka nggak milih, tapi kalau zaman dahulu masih milih dan itu pun apa? Tidak diperbolehkan juga. Dan orang musyrikin zaman dahulu apa? Mereka berbuat syirik ketika sedah. Ketika sedah saja, ketika genting ya, atau ketika susah. Adapun ketika nah mereka ya, mereka mereka itu berbuat syirik ketika senang, ketika bangga, ketika sudah mendapatkan kemenangan contohnya. Tapi ketika genting, ketika sedah, mereka berbuat apa? Nah, mereka mengikhlaskan agamanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa ikhlas ya. Itu musyrikin zaman dahulu. Jadi mereka berbuat kesyirikan, eh, memang berbuat apa? Kesyirikan mereka ketika rokok saja, ketika senang, tenang, bahagia itu. Tapi ketika syiddah, ketika genting, ketika susah mereka mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum musyrikin zaman sekarang fir rokok syiddah. Ketika waktu tenang, waktu bahagia, waktu senang juga berbuat syirik, ketika syiddah pun juga berbuat kesyirikan. Alhamdulillah ya, seperti itu. Naam. Dikit lagi kata beliau, Fal musyrikuna yata'abbaduna lillah. Kaum musyrikin mereka beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum yad'una Lat. Ini. Tapi mereka berdoa kepada Lat. Siapa Lat ini? Allat. Ini kalau ditasydid Allat itu kembali kepada apa? Kepada rajulun saleh. Laki-laki soleh yang waktu itu apa? Yang waktu itu seringnya tiap hari membuat adunan. Adunan dibagikan kepada jamaah haji waktu itu untuk agar dimakan secara jemaah haji. Ini kalau bacanya apa? Allata. Pakai ya, tasydid allata. Ya, itu kalau tasydid seperti itu apa? Dia adalah kembali kemana? Isim fa'il. Nah, lat saya lutu. Jadi laki-laki soleh yang waktu itu membuat adonan tepung dicampur dengan sedikit minyak gitu. Nah, kemudian dibagikan jemaah haji untuk di agar dimakan itu. Nah, sebagaimana disebutkan oleh siapa? oleh Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi utsaimin dalam syarah Naam syarah apa syarah e, kitab ini Kasrubat, beliau juga punya syarah ya bisa dilihat sana nah kemudian ketika Rasulullah Shalih ini mati meninggal baru mereka mengelilingi kuburannya akhirnya lama-lama di, dia disembah kuburannya ini kalau bacanya apa alata nah paham ya alatu ya nah, itu tasdid tapi kalau bacanya biasa ta biasa ini kembali ke bangunan bangunan yang di atasnya itu bangunan yang di atas itu yang sembah itu kembali ke bangunannya ya. tapi kalau tasyid alata kembali ke isim fa'il orangnya yang sudah meninggal kemudian uzza sama berhala dalam artian yang mereka agung-agungkan wa mana tsalatul ukhra dan yang ketiganya apa mana ini tapi tiga-tiganya ini ketika Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat dihancurkan tiga-tiganya siapa dulu yang menghancurkan pernah kita lewati dalam kitab Qadul Arba yang menghancurkan Lat siapa Rasulullah mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah mengutus apa? Al-Mughirah ibnu Syu'bah sama Abu Sufyan ibnu Harb. Nah, Abu Sufyan namanya Sakhar ya, Sakhar ibnu Harb. Nah, itu. Jadi Abu Sufyan ibnu Harb ini memiliki saudari perempuan. Istrinya siapa? Istrinya Abu Lahab itu. Ummu Jamil Arwa bintu Harb. Nah, itu. Ketika itu Rasulullah mengutus dua orang ini, ya, dua sahabat ini siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah sama Abu Sufyan bin Harb. Mengutus agar mereka pergi ke nah, daerah Taif untuk menghancurkan Lat ini. Menghancurkan berhala ini. Nah, berhala yang mereka agungkan, Lat. Kemudian Uzza juga dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Rasulullah mengirim Khalid bin Walid. Khalid ibn Walid. Nah, Khalid bin Walid yang diutus Rasulullah untuk menghancurkan Uzza. Kemudian mana juga dihancurkan siapa? Dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semuanya itu diutus Rasulullah untuk menghancurkan Allat wal Uzza wal Manah karena tiga ini berhala yang besar waktu itu. Berhala besar mereka mereka agungkan. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab beliau, eh, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad. Nah, tentang siapa yang menghancurkan kemudian bagaimana kisahnya. Kemudian walayakulun dan mereka tidak mengatakan inna hadi arbabun. Mereka tidak mengatakan ini adalah Rabb-Rabb, bal yaqulun hadi tuqarribuna 'ala Allah zulfa. Ini syubhatnya mereka. Ya, kami tidak mengatakan ini Rabb-Rabb kok. Cuman kami mengatakan bahwasannya apa? Eh, berhala-berhala ini, Lat uzda Manah ini, ini bisa mendekatan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pendekatan katanya. itu min hazulfa katanya. Yang kami inginkan harinya itu zulfa. Apa zulfa? Kedekatan yang sangat dekat indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala wa taqarrab Allah dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fahiya itu bahwasanya mereka-mereka Allah dul uzza wal mana itu sekedar wasait perantara-perantara wasyafa'a dan para pemberi syafaat bainana wa bainallah antara kami dan antara Allah Subhanahu wa taala ini kadzab ya ini syubhatnya mereka, teman kadzab ya. Kenapa kadzab? Karena mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Fa idza sa'alaka ibadi anni Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Naam. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i badan falyastajibu li wal yu'minu bil annahum yashhadun itu. Ya, apabila hamba-hambaku tanya kepada diriku tentang diriku, katakanlah aku dekat. Langsung berdoa kepada Allah SWT. Ujibu da'watad da'i badan. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum.